بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخواني الكرام رحمني ورحمكم الله min kitab al كتاب muyassar fi في kitab wa sunnah Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqh muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan arkan as-salat rukun-rukun sholat Setelah kita baca beberapa rukun dari rukun-rukun sholat Yaitu yang pertama adalah al-qiyam Berdiri Di dalam sholat wajib Hukumnya adalah rukun Adapun di dalam sholat sunnah maka berdiri hukumnya bukan rukun tetapi hukumnya adalah sunnah hanya saja sholat orang yang sambil berdiri dalam sholat sunnah itu tentunya lebih baik daripada orang yang sholat sambil duduk dalam sholat sunnah ketika dia tidak memiliki ulur. Bahkan sholatnya orang yang sambil duduk dalam sholat sunnah, dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang sholat sambil berdiri dalam sholat sunnah. Adapun dalam sholat wajib maka berdiri hukumnya adalah ruknun min arkanis sholat, salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Illa li'udrin, kecuali karena ada uzur maka ketika tidak mampu berdiri maka dia boleh sholat sambil duduk dan jika tidak bisa sholat sambil duduk boleh dia sholat sambil berbaring dan seterusnya kemudian asan yang kedua dari rukun-rukun sholat adalah takbiratul ihram takbiratul ihram Eh, yaitu mengucapkan Allahu Akbar fi awal sholat di awal sholat Bagaimana sabda Rasulullah SAW Ida kumta ila sholat fakabbir Jika engkau hendak melaksanakan sholat Maka bertakbirlah Takbir yang pertama namanya takbiratul ihram dan itu hukumnya rukun sholat. Kemudian asalis yang ketiga dari rukun-rukun sholat adalah Kiraatul fatihati murattabatan Fi kulli rak'atin Membaca surah al-fatihah secara tertib pada setiap rokaat. Baca surat Al-Fatihah secara tertib pada setiap rokaatnya. Kalau sholatnya dua rokaat, ya berarti dia dua kali membaca Al-Fatihah. Kalau sholatnya empat rokaat, maka dia empat kali baca surah Al-Fatihah. Liqaulihi sallallahu ala alihi wasallam dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Fatihatul kita artinya surah Al-Fatihah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Kemudian wa yustasna min dzalika al-masbuq dan dikecualikan dikecualikan dari wajibnya membaca Al-Fatihah Al-Masbuk Makmum yang masbuk Kapan? Iza adrokal imam roki'an Jika dia mendapati imam Dalam keadaan ruku' Au adraka min qiyamihi atau dia mendapatkan berdirinya imam malam yatamakkan ma'ahu min qiraatil Fatihah dia mendapatkan berdirinya imam akan tetapi tidak memungkinkan baginya untuk membaca Al-Fatihah. Maka ini dikecualikan dari wajibnya membaca Al-Fatihah. Hadza ala qaul. Ini menurut satu pendapat. Nah, karena dalam masalah ini ikhtalafa al ulama fi para ulama berselisih. Para ulama berselisih tentang seorang makmum yang masbuk yang dia tidak sempat membaca Al-Fatihah. Jika dia mendapati imam dalam keadaan ruku atau bisa ruku bersama imam, apakah dia mendapat satu rokaat, ataukah tidak? Hadhi mahalul khilaf. Ada mahalul khilaf ini yang diperselisihkan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Jumhur para ulama <clears throat> mereka berpendapat jika makmum tersebut bisa ruku bersama imam makmum masbuk tersebut bisa ruku bersama imam dia bisa bertakbir ya kemudian ruku dengan sempurna bersama imam Naam dan bisa mengokohkan kedua tangannya pada kedua lututnya sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku ya, maka jumhur para ulama berpendapat dia telah mendapatkan rokaah. Dia telah mendapatkan satu rokaat. Dan ini yang dipilih dalam kitab ini. Dalam kitab yang kita baca Al-Fiqhul Muyassar, nah dipilih pendapat jumhur mayoritas para ulama. Mereka berdalil dengan hadis Abu Bakr. Mereka berdalil dengan hadis Abu Bakr. Bahwasannya <clears throat> Abu Bakr radhiyallahu taala anhu beliau masuk masjid hendak mengikuti sholat berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau masuk masjid, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan ruku. Farokan qabla an yasil ila Maka beliau ruku bertakbir kemudian ruku sebelum sampai ke sof belum sampai ke soft sholat. Kemudian hal tersebut diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Zadakallahu hirson walatau. Semoga Allah menambah hirs kepadamu, kesungguhan kepadamu, Wala ta'ud. Akan tetapi jangan diulangi. Jangan diulangi. Ini dalil yang dibawakan jumhur alaihim rahmatullah untuk berpendapat bahwasannya orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku kemudian dia ruku dan sempurna ruku bersama imam maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Makmum masbuk yang dia bisa ruku bersama imam maka dia mendapatkan satu rakaat berdasarkan hadis ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Kemudian sebagian para ulama yang lain mereka berpendapat la yu'taddu bil idrak illa bi qiraatil Fatihah. Tidak terhitung mendapatkan rakaat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. baik dia makmum yang dari awal tapi lupa nggak baca ya. takbir bersama imam tapi akhirnya ngelamun lupa nggak baca al-fatihah ya. maka ini pun tidak sah satu rakaat itu atau dia masbuk dan tidak sempat membaca al-fatihah walaupun mendapatkan ruku bersama imam tapi nggak sempat baca al-fatihah maka dia tidak mendapatkan satu rokaat. Karena satu rokaat akan didapatkan hanya dengan membaca surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, dan ini pendapat Imam Bukhari rahimahullahu taala. Perhatikan Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis tadi, ya, yang meriwayatkan hadis Abu Bakrah berpendapat dengan pendapat yang lain. Nah, <clears throat> demikian juga Ibnu Khuzaimah rahimahullah berpendapat dengan pendapat ini. Kemudian Ibnu Hibban sahibus sunan penulis Sunan atau Sahih Ibn Hibban ya. Nah, Ibn Hazm dari Zahiriyah juga demikian pendapatnya. Al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu taala juga berpendapat dengan pendapat ini. Mereka berdalil dengan hadis Ubadah bin Somit yang tadi kita baca. Itu hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, dan ini umum. Baik dia yang ikut bersama imam dari awal atau yang masbuk Ketika tidak membaca Al-Fatihah maka tidak mendapatkan satu rokaat. Adapun hadis tadi kata pendapat yang kedua. Adapun hadis bahwasanya Abu Bakrah masuk ke masjid kemudian ruku sebelum masuk ke soft kemudian setelah ruku dia jalan untuk masuk ke soft artinya berusaha untuk mendapatkan ruku bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini kata mereka yang berpendapat dengan pendapat kedua tidak ada dalil yang jelas, ya. tidak ada lafat yang jelas yang menunjukkan bahwasannya naam rakaat tersebut terhitung satu rakaat. Terhitung satu rakaat. Tidak menunjukkan bahwasannya apa yang dilakukan tersebut terhitung satu rakaat. Bahkan Nabi SAW mengatakan wala ta'ud dan jangan engkau mengulangi. Baik. Dan masalah ini ya, masalah Nah, makmum yang mendapatkan ruku bersama imam mendapatkan satu rokat atau ketiga ini masalah yang diperselisihkan kodiman wahadiza sejak dahulu sampai sekarang perselisihkan oleh para, para ulama alaihim rahmatullah Mereka yang berpendapat dengan pendapat satu atau yang mengikuti pendapat yang pertama tadi falahu salaf maka dia ada salafnya ada pendahulunya bahkan jumhur para ulama dan yang mengikuti atau condong kepada pendapat kedua maka juga falahu salaf baginya juga ada salaf pendahulunya nah dan ahwatul qaulain yang paling berhati-hati dari kedua pendapat yang mana? Nah, tentunya yang kedua. Al-Akhwat yang paling berhati-hati adalah pendapat yang kedua karena hadis yang umum tadi la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain, kullu salatin lam yaqra fiha aw lam yuqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Setiap salat yang padanya tidak dibacakan Al-Fatihah dalam setiap rakaatnya, fahiya khidaj. Nah, tacat Baik. <clears throat> Nah, selesai ya masalah tentang Naam hal adraka rakaatan amla apakah dia mendapatkan satu rakaat apakah tidak jika seorang makmum mendapati imam atau bisa ruku bersama imam. Kemudian kita lanjut lagi masalah yang berikutnya. Wa kadzal ma'mum fil jahriyah. Demikian pula yang dikecualikan dari wajibnya membaca Al-Fatihah adalah makmum pada sholat-sholat jahriyah. Salat-salat jahriyah adalah salat-salat yang dikeraskan padanya bacaan Al-Fatihah dan surat-suratan Dikeraskan bacaannya seperti sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh Ini namanya sholat jahriyah Sholat jum'ah ya, Dan yang lainnya Namanya sholat jahriyah Sholat yang dijaharkan bacaannya maka makmum pada sholat-sholat jahriyah dikecualikan dari membaca Al-Fatihah. Yustasna min kiroatiha dikecualikan dari membacanya. Dan masalah ini pun fihi khilaf. Ada perselisihan nah, tentang apakah makmum membaca Al-Fatihah atau tidak. Ikhtalafa fihi ulama, para ulama berselisih. Dan disinilah seseorang dituntut dan dilatih untuk tidak taklid. Artinya dituntut dia mengikuti pendapat yang padanya terdapat dalil yang kuat. Ya. Dalam menyikapi perselisihan para ulama, hendaknya seorang tidak mukallid, tidak taklid tapi dia mengikuti pendapat yang padanya terdapat dalil atau landasan dalil yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan Para ulama berselisih dalam masalah ini. Sebagian para ulama berpendapat bahwasannya seorang makmum dia tidak baca Al-Fatihah. Baik dalam sholat sirriyah atau sholat jahriyah. lebih ekstrim lagi. Nah, baik sholat yang sir atau yang jahar Tidak baca Al-Fatihah. Dalilnya Man kana lahu imam, fakiraatul imam lahu qiraah. Barang siapa yang sholat bersama imam, maka bacaannya imam adalah bacaannya dia. Baik. Akan tetapi riwayat ini tidak sahih. Kemudian <clears throat> pendapat yang kedua Mereka berpendapat imam hanya membaca Al-Fatihah pada sholat-sholat yang sirriyah. Makmum hanya membaca Al-Fatihah pada sholat-sholat yang sirriyah. Adapun pada sholat-sholat yang jahriyah, maka mencukupkan dengan bacaan imam. Ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Mereka berdalil dengan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah. Kemudian juga mereka berpendapat dengan hadis uh, ah, berdalil dengan hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna ju'ilal imamu liyutamma bihi." Fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Sesungguhnya imam itu hanyalah dijadikan untuk diikuti. Seorang imam dijadikan imam adalah dalam rangka untuk diikuti. Jika dia bertakbir, maka bertakbirlah engkau. Wa idza qara'a dan apabila imam membaca fa'an situ maka diamlah kalian. Hadis riwayat Muslim. Juga datang dari sahabat Abu Hurairah. Dari sahabat Abu Musa, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. <clears throat> pendapat yang kedua dan ini pendapat yang dipilih dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar tadi. Maka dalam makmum fil jahriyah yustasna min qiraatiha. Demikian makmum dalam sholat sholat jahriyah dikecualikan dari wajibnya membaca Al-Fatihah. Dalam buku ini atau kitab ini memilih pendapat yang kedua. Kemudian sebagian para ulama yang lain Mereka berpendapat wajib membaca Al-Fatihah baik pada sholat-sholat sirriyah atau dalam sholat-sholat yang jahriyah. Wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Sama saja sholat sirriyah atau sholat jahriyah. Dan ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Madhabnya madhab Syafi'i rahimahullah juga Naam pendapatnya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Auza'i juga berpendapat dengan pendapat ini. Mereka berdalil dengan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu yang tadi kita baca dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah di dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak mengecualikan ya, tidak mengatakan kecuali makmum enggak ya, umum la salata tidak ada sholat bagi orang orang di sini baik dia makmum atau imam atau orang yang sholat sendirian tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, dan pendapat yang ketiga ini pendapat yang rajih biidnillah pendapat yang kuat, pendapat yang rojih, ya. Nah, sebagaimana dirojihkan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Nah, sehingga sama saja baik dalam sholat sirriyah atau sholat jahriyah maka makmum wajib membaca al-fatihah nah, wajib membaca al-fatihah berdasarkan hadis ini. Mereka yang berpendapat bahwasanya dalam sholat jahriyah itu dikecualikan, mereka pun menganjurkan agar tetap membaca Al-Fatihah. Lil ihtiyat untuk kehati-hatian. Nah, mereka yang berpendapat dengan pendapat jumhur, ya, nah mereka memilih juga untuk ihtiyat, kehati-hatian. Sehingga baik Syria atau Jahriyah mereka pun membaca. Baik. Al-Muhim yang raji tadi pendapat yang ketiga insya Allah bahwasanya sama saja Salat syria atau jahriyah wajib bagi makmum atau imam atau munfarid ya mereka membaca al-fatihah. Adapun makmum maka dia membaca al-fatihah setelah imam selesai membacanya. Ya. Setelah waladhalin amin baru makmum membaca Al-Fatihah. Juga <clears throat> Lebih jelas lagi dalam riwayat yang lain. Riwayat yang datang dalam Sunan Abi Dawud dan dalam Sunan At-Tirmidzi alaihi warahmatullah. Ketika itu Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat fajar, sholat subuh secara berjamaah dengan para sahabatnya. Maka beliau SAW mulai membaca baca surah nah, dari surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Fatakulat alaihil qiraah. Tetapi beliau merasa berat membacanya dengan ada rasa berat. Kenapa? Karena di belakang ya, para makmum pun nah, ikut membaca. Jadi agak sedikit terganggu dengan suara dari belakang. Ketika selesai sholat, maka Rasulullah SAW mengatakan, La'allakum takra'una khalfa imamikum. Bisa jadi kalian membaca. Kalian membaca di belakang imam kalian. Kulna Maka para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Kami ikut membaca. Naam hadzan ya Rasulullah. Qala maka Rasulullah SAW menjawab, La taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Itu jangan ikut membaca. Illa Fatihatil kitab, kecuali surah Al-Fatihah. Fa innahu la sholata liman, liman lam yaqra biha. Karena sesungguhnya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Lafaz di sini lebih lebih apa ya? Lebih menjurus ya. Nah, lebih mengena, lebih jelas ya, tentang wajibnya imam membaca eh wajibnya makmum membaca Al-Fatihah. Baik dalam sholat sirriyah atau sholat jariyah. Rasulullah SAW di sholat fajar, sholat subuh, sholat jariyah atau Sholat Jariyah. Kemudian beliau mengatakan, Nah, jangan kalian lakukan itu yaitu jangan ikut membaca ketika imam membaca. Illa kecuali kata Rasulullah. Bi til kitab kecuali surat Al-Fatihah saja. Karena sesungguhnya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini lebih jelas lagi. Sehingga tidak ragu lagi yang roji pendapat Imam Syafi'i tadi. Juga pendapat Imam Bukhari, Auza'i dan yang lainnya. Pendapat yang ketiga. Bahwasanya wajib bagi makmum baik dalam sholat sirri atau jahriyah wajib baginya untuk membaca surah Al-Fatihah. dari saya. Kita lanjut sedikit. Lakin laukor qara'aha fi saktatil imam, kita lanjutkan dalam kitab Fiqhul miyasar Akan tetapi apabila dia membacanya, baca Al-Fatihah fi saktatil imam ketika imam diam selesai baca Al-Fatihah. Biasanya selesai baca Al-Fatihah imam diam sejenak. Jika makmum dia membaca Al-Fatihah ketika imam diam, fa inna dzalika aula, maka ini lebih aula, lebih utama akhdan bil ahwal. Dalam rangka mengambil pendapat yang lebih berhati-hati. Dalam kitab ini pun yang tadi memilih pendapat jumhur pun ya. Nah, bahwasannya wajibnya imam membaca Al-Fatihahnya dalam sholat syria saja. Adapun dalam sholat jahriyah itu dikecualikan. Mereka pun menganjurkan untuk membaca Al-Fatihah. Eh tiaton dalam rangka kehati-hatian. Baik. <clears throat> Kemudian dalam surah Al-Fatihah Bagaimana cara membacanya? Apakah Naam Kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah ataukah bukan? Ikhtalafa fihi ulama. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Nah, kemudian mereka yang berpendapat bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah ya, maka mereka tentunya membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jahar baca Bismillahirrahmanirrahim dengan jahar dan mereka yang berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah melainkan ayat yang tersendiri ayat yang tersendiri maka nah mereka tidak menjaharkan bacaan surah eh, bacaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan hadis-hadis yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholatnya beliau memulai dengan ucapan Alhamdulillahi Alamin ya, bukan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim hadis-hadis ini lebih kuat lebih kuat lebih sahih ya, daripada hadis-hadis yang nah, menjelaskan dikeraskannya bacaan Bismillahirrahmanirrahim hadis yang sangat sahih ya, yang sangat kuat nam yang menunjukkan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim dibaca dengan lirih ya. adalah diantaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membuka salatnya dengan takbir ya dan membaca atau membuka bacaannya dengan Rabbil alamin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Demikian pula hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad rahimahullah taala dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu bahwasanya anaknya Abdullah bin Mughaffal anaknya Abdullah Ibnul Mughaffal, Abdullah bin Mughaffal sahabat. Anaknya ini sholat. Didengar oleh Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Al-Mughaffal radhiyallahu taala Kata Ibnu Abdullah Ibnul Mughaffal, anaknya Abdullah bin Mughaffal, Sami'ani abi wa ana sholat. Aku bismillahirrahmanirrahim. Ayahku mendengar aku ketika aku sedang sholat. Aku membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fakal maka ayahku mengatakan, Ay bunayya muhdas. Wahai putraku, ini muhdas. Ini baru. Iya kawan hadas, maka hati-hati engkau dari perkara-perkara yang baru. Kemudian beliau mengatakan, "Walam ara ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana abghad ilaihi al fil Islam." Yakni min. Dan kata Abdullah anaknya Abdullah bin Mughaffal, "Aku tidak melihat seorang yang lebih Aku tidak so, tidak melihat seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW yang lebih benci terhadap perkara-perkara yang baru kecuali bapakku ini. Abdullah bin Al-Mughaffal. Kala kemudian Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kepada anaknya "Waktu sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakr wa ma'a Umar wa ma'a Utsman falam asma ahadan minhum yaquluha Aku sholat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku sholat di belakangnya Abu Bakar Aku sholat di belakangnya Umar. Aku sholat di belakangnya Uthman. Aku tidak mendengar seorang pun dari mereka mengucapkan itu atau mengeraskan nah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Fala takulha maka janganlah engkau mengeraskannya. Iza anta fi sholafakul alhamdulillahi rabbil alamin jika engkau dalam keadaan sholat maka bukalah dengan bacaan rabbil alamin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sehingga yang disyariatkan atau yang disunahkan adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim dilirikkan, disirkan bacaannya bukan dijaharkan. Seperti halnya dalam surat-surat yang lain sama. Bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah eh, ayat yang tersendiri yang diletakkan di awal setiap surat. Nah, di awal setiap surat yang diantara tujuannya untuk membedakan antara surat yang satu dengan surat yang lain. Sehingga surat Eh, bismillahirrahmanirrahim atau ayat Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang tersendiri. Nah, yang diantara tujuannya untuk memisahkan antara ayat, eh, surat yang satu dengan surat yang lain. Maka setiap surat ya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah At-Taubah, kecuali surat At-Taubah yang bergabung dengan surat Al-Anfal. Nah, kecuali itu karena itu masih dalam uh, satu Seolah-olah seperti satu surah. Dan Bismillahirrahmanirrahim ada di tengah-tengah surat apa? an namal Ada dalam atau di tengah-tengah surah an namal Adapun yang di awal setiap surat adalah ayat yang tersendiri untuk memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lain. Demikian pula dalam hadis ketika Jibril alaihissalatu wassalam mengajarkan surah yang pertama turun, surat apa? Hah? Ya. Jibril mengajarkan kepada Nabi SAW langsung Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq Khalaqal insana min alaq Ikra wa rabbukal akram Jibril tidak memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim Tetapi langsung Ikra ini menunjukkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ayat yang tersendiri, bukan bagian ayat dari surat, bukan bagian ayat dari su surat baik surat yang lain atau surat Al-Fatihah. Nah, kecuali surat An-Naml terletak di tengah-tengah uh, surah terletak di tengah-tengah surah wallahu taala a'lam bisawab subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin